Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke-62 sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke enam puluh tiga dan enam puluh empat serta enam puluh lima dan enam puluh enam kemudian enam puluh tujuh dijadikan satu oleh beliau karena memang pembahasannya tidak jauh beda dalam artian ada keterkaitan Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, beliau menjadikan satu enam permasalahan jahiliyah yang ke-63 sampai 67. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. المسائل الثالثة والرابعة والخامسة war والسابعة والستون Permasalahan yang ke-63 sampai 67 adalah ramyuhum ahlul haqqi bis sifatiz zamimah wa ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayah wa bintiqasi dinil maliki wa alihatihi wa tabdilid din. Permasalahan yang ke-63 sampai 67 ini adalah tuduhan mereka, orang-orang jahiliyah memberikan tuduhan terhadap pemegang kebenaran dengan sifat-sifat yang tercela. Dan tuduhan mereka kepada para pemegang kebenaran bil fasad fil ardi kama fil ayah yaitu dengan tuduhan bahwasanya pemegang kebenaran membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana yang tercantum dalam ayat. Atadaru Musa wa qaumahu liyusidu fil ardi? Nah, apakah engkau akan meninggalkan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi? Allah musta'an. Wa bintiqasi dinil maliki wa alihatih dan tuduhan terhadap pemegang kebenaran dengan apa? Dengan merendahkan agamanya raja dan juga sesembahan-sembahannya. Wa tabdilid din dan tuduhan mereka terhadap pemegang kebenaran Naam barakallahu fikum dengan tuduhan bahwasannya pemilik kebenaran mengubah agama. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah kata beliau di sini dalam syarahnya min manahiji ahli jahiliyah kadzalik. Termasuk manhaj manhaj atau prinsip metode jalannya orang-orang jahiliyah seperti itu pula. Naam annahum la yaktafuna bisyakwa ila ashabil quwwah wal intiqam. Mereka tidak diam, tidak cukup dengan mereka melaporkan kepada para pemilik para pemilik kekuatan dan juga para pemilik hukuman dalam artian mereka tidak mencukupkan mengadukan melaporkan kepada pemerintah atau penguasa enggak cukup sampai situ bal yasifuna ahlul iman bil musibina fil art bahkan mereka memberikan sifat atau mensifati pemegang kebenaran atau ahli iman orang yang beriman dengan apa dengan sifat bahwasanya mereka adalah para pembikin kerusakan di muka bumi. Kama qalu li Firaun, sebagaimana yang mereka ucapkan, yang mereka adukan kepada Firaun mengenai Nabi Musa alaihissalam. Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard? Apakah engkau ingin membiarkan Musa dan kaumnya nah, tidak dibunuh gitu dibiarkan hidup nah, untuk bikin kerusakan di muka bumi? Samau al-islah isadan. Mereka menamakan yang namanya islah, pembenahan yaitu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan dan membuat kerusakan. Wal haqqu padahal yang benar sebaliknya. Justru Nabi Musa alaihissalam membuat nah barakallahu fikum kebaikan, membenahi kerusakan yang ada. Anal iman wa tauhid islahun fil ard. Bahwasanya nah barakallahu fikum keimanan dan tauhid itu merupakan pembenahan atau memperbaik atau perbaikan terhadap kerusakan yang ada di muka bumi. Wa anal kufra wal ma'asi wal fusuq wal dhulm wa tughyan ifsadun fil ard dan bahwasanya kekufuran dan kemaksiatan-kemaksiatan serta kefasikan-kefasikan dan kedzaliman dan melampaui batas itu adalah nah bentuk kerusakan atau merusak nah eh, barakallahu fikum terhadap bumi ini. Falladhi alaihi Musa wa qaumuhu islahun. Nah maka perkara yang Nabi Musa dan kaumnya berada di atasnya adalah islahun, perbaikan, bukan perusakan. Waladhi alaihi Fir'aun wa qawmu isadun. Sedangkan perkara yang Fir'aun dan kaumnya berada di atasnya adalah ifsadun, adalah nam kerusakan. lakinnahu ma'akasul amra. Akan tetapi mereka membuat perkaranya itu terbalik. Jadi mereka memutarbalikkan fakta. Fasamaul islah isadan eh, Kemudian mereka menamakan yang namanya perbaikan itu adalah kerusakan. Wahada da'bul kufari wal musyrikin wal munafikin daiman. Dan inilah kerjaan Nah, kerjaannya orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin daiman terus-menerus. Seperti itu. Yusammun al-muslihin wa du'ati ilallah 'ala basiratin. Mereka menamakan orang-orang yang nabarakallahu fikum memperbaiki kerusakan, memperbaiki akidah dan para dai yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah di atas ilmu wa yusammuna al muwahhidin alladziina yad'uuna ila tauhidillahi ibadatihi dan mereka menamakan orang yang beriman dan ahlu tauhid yang mereka berdakwah atau menyeru mengajak manusia bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengesahkan dalam beribadah kepada Allah taala yusammunahum bil musyidina fil ard mereka menamakan ahlu tauhid dan ahlu iman dengan apa Nah, menamakan dengan mereka adalah orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Wahana shayun syai'un mustamirrun fin nas Dan ini sesuatu yang mustamirrun terus-menerus. Nah, mengenai manusia sampai tegak hari kiamat. Dalam artian bagaimana? Keadaan mereka akan seperti itu, membuat kekacauan, nah, memutarbalikkan fakta. Nah, barakallahu fikum menyampaikan tidak sesuai dengan keadaannya. membuat, nah barakallahu fikum cacian makian, gunjingan dan semisalnya. Ahlu kufri wa dzulmi wa tughyani yusammuna al-muslimin bil muslimin. Orang-orang yang mereka nam ahlu kufur yang senantiasa berbuat kekufuran dan kezaliman serta melampaui batas, mereka menamakan orang-orang yang melakukan perbaikan at-tauhid. Nah, barakallahu fikum perbaiki akidah yang benar dinamakan al-muslimin, orang-orang yang perusak atau merusak. Wa hadha munhadirun minal qurunil ula min waktu fir'auna wa kaumih Yang seperti ini masih terus-menerus ada. Nam semenjak dari generasi-generasi pertama min waktu fir'auna wa kaumih. Nam mulai dari sejak waktu Firaun dan kaumnya wa ya la yadurru iman. Yang seperti ini tidak membahayakan al iman. Ahlul iman, ahlul tauhid, ahlul haq. Nam tidak membahayakan apa yang mereka lakukan, biarkan. Nam Wala yadurru al-islah dan tidak membahayakan orang yang memiliki atau orang yang melakukan perbaikan. Wa in bu bima bu. walaupun na'am barakallahu fikum na'am mereka yaitu ahlu tauhid dan ahlu iman digelari dengan apa yang mereka atau dengan gelaran-gelaran yang mereka gelarkan. Eh, julukan-julukan yang mereka bikin tidak membahayakan, biarkan. Fakam fakam laqabu ahlul haqqi wad du'ati ila Allah bis sana'ati. Betapa banyak mereka menggelari atau mereka berikan julukan kepada pemegang kebenaran dan para dai Allah bisyana'at dengan tatian makian dengan gelar-gelar dan juga julukan yang tidak baik laqabu Syekhul Islam ibn taymiyah bi alqabin syani'ah mereka menggelari menjuluki Syekhul Islam Ibn Taymiyah Abu Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaih dengan gelar-gelar atau julukan yang sangat jelek walaqabu Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Qabin Shania Demikian pula mereka juga menggelari menjuluki Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan gelar-gelar yang jelek. Wa annahum khariji, bahwasanya al-Imam Al-Mujaddid adalah khariji, adalah orang khawarij. Wa annahu yuridu an yughayyir aqidatan nas dengan tujuan yang lain bahwasanya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah orang yang ingin mengubah akidahnya manusia. Wa yukafirun nas dan orang yang mengkafirkan manusia. Bayangkan tuduhan-tuduhannya ila akhir ma yaqulun sampai akhir yang mereka ucapkan mimma huwa mawjudan fi kutubihim min al-ittihamati wa tazmir wa syarr nah dari perkara-perkara yang ada di kitab-kitab mereka berupa tuduhan-tuduhan dan juga kedustaan-kedustaan wa syarr dan kejelekan wa hadha mauqifuhum min kulli muslimin dan inilah mauqif mereka yaitu ahlu syarr mauqif orang-orang ahlu bid'ah wa dalal ahlu batil Naam terhadap setiap orang yang ingin memperbaiki. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, untuk saat ini banyak musuhnya. Nah, baik melalui media sosial ataupun yang semisalnya. Nah, dan juga banyak baik dari luar maupun dari dalam seperti itu. Karena asyaitan haris. Karena yang setan itu semangat sekali untuk menjatuhkan dan untuk membuat bagaimana ahlus sunnah itu bercerai-berai. Nah, karena tidak ingin ahlus sunnah bersatu baik dengan tuduhan, makian, cacian, dengan sistem adu domba dan misalnya. Wa amma ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Nah, ada tuduhan mereka terhadap pemegang kebenaran dengan tuduhan bahwasanya pemegang kebenaran itu merendahkan agamanya raja kama qala ta'ala wa yadharaka wa alihataka. Dan dia akan meninggalkanmu dan juga meninggalkan Naam ilah-ilahmu atau sesembahan-sembahanmu al-ayah. Wa kama qala ta'ala, "Inni akhafu an yubaddila dinakum." Sesungguhnya aku khawatir kalau seandainya nah, dia mengubah agama kalian. Bayangkan itu. Membikin panas sampaikan kepada para raja. Aku khawatir kalau seandainya pemegang kebenaran itu mengubah agama kalian. Aku khawatir kalau seandainya mereka justru meninggalkan kamu dan juga meninggalkan sembahan-sembahanmu. Mimma alaihi ahlul jahiliyah wa man tashabbaha bihim dari perkara-perkara yang ahlul jahiliyah berada di atasnya orang-orang jahiliyah berada di atasnya dan orang-orang yang serupa dengan mereka wa wa tahridu ashabis sultah 'alal mu'minin wa du'ati ila Allah 'ala basiratin wa manhajin salimin bi annahum yusiduna 'ala ashabis sultah dinahum wa siyasatahum perhatikan wa wa tahridu ashabis sultah yaitu memanas-manasi atau memberikan dorongan kepada para pemilik kekuatan nah untuk apa untuk memusuhi dan juga untuk menghantam orang-orang mukminin dan menghantam para dai Allah ala basirah yang mereka berdakwah di atas ilmu wa manhajin salim yang berdakwah di atas manhaj prinsip yang selamat dengan cara apa? dengan cara tuduhan bi anhum yusiduna ala ashabi sultah eh, perhatikan bahwasannya pemegang kebenaran ahlul haq mereka yang bikin kerusakan ingin merusak terhadap para pemilik kekuatan pemerintah merusak apanya? dinahum atau agama mereka dan juga politik mereka. Bayangkan ini. Politik kalian nanti akan dirusak. Agama kalian akan dirusak oleh para pemegang, pemegang kebenaran kata mereka. Idza nasahuhum wa arsyaduhum ila ma fi salahuhum wa salahu mulkihim, apabila mereka ahlul hak menasihati mereka dan memberikan bimbingan kepada mereka nah terhadap perkara yang justru itu adalah kebaikan untuk mereka dan juga kebaikan untuk kerajaan mereka, Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala hikayatan an ali fir'aun ketika mengkisahkan tentang enam eh, pengikut Firaun wa ma sa'u bihi 'inda fir'aun al wisayah dan juga apa yang mereka upayakan nah barakallahu fikum di Firaun berupa, berupa upaya-upaya nah untuk apa memberikan nasihat dan juga memberikan arahan lama Musa Musa alaihissalam ila ibadatillahi wahdah la Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak Firaun untuk beribadah kepada Allah Taala semata dan mengajak agar tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, allati fiha salahuhu wa salahu mulkih, yang mana dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan, di dalamnya ada salahu kebaikan untuk Firaun, wa salahu mulkih dan juga kebaikan untuk kekuasaannya, wa salahu rakyatih dan juga kebaikan untuk rakyatnya. Wa qalu namun justru mereka berkata kepada Nabi Musa AS, innahum sayufsiduna nas atau sungguh mereka yaitu para pengikut Firaun berkata kepada Firaun, innahum sesungguhnya mereka Musa dan kaumnya sayufsiduna nas alik akan merusak manusia, akan bikin kerusakan kepada manusia untuk merusakmu. Wala yakunu laka rububiyyatun wala ilahiyyatun an nas. Akhirnya kamu wahai Firaun setelah dirusak oleh Musa dan dan pengikutnya tidak ada lagi bagi dirimu hak rububiyah, tidak pula ilahiyah di hadapan manusia. Kamu nggak akan sembah lagi kamu nanti. Seperti itu. Ya, jadi di panas-panasnya gitu ya. Nah, Firaun kalau kamu membiarkan Musa dan kaumnya, nah justru kamu nanti akan apa? Tidak diibadahi manusia lagi. Kamu nggak memiliki hak rububiyah lagi. Wa yuhawwiluna an-nasa min ibadatika ila ibadatillah. Dan mereka Musa dan kaumnya akan mengubah manusia, membalikkan manusia Nah, yang semula beribadah kepadamu kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min babi ighra'i fir'aun. Ini termasuk bab na barakallahu fikum nam termasuk bab apa? E, melampaui batasnya atau termasuk bab kerusakan atau kejahatan Firaun bi annahu intaraka haula yaitu nam kalau seandainya Firaun meninggalkan mereka masa meninggalkan siapa? Meninggalkan nah, e, Musa dan kaumnya dibiarkan gitu nggak dibunuh fa innahum sayasrifuna an-nasa an ibadatihi wa rububiyyatihi bahwasanya saya Musa dan kaumnya akan memalingkan manusia dari beribadah kepadanya dan juga dari rububiyahnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Fir'aun membiarkan Musa dan kaumnya tidak dibunuh, tidak segera dibasmi, justru Musa dan kaumnya akan memalingkan manusia yang semula beribadah kepada Fir'aun berpindah kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qala lahum di karangan Fir'aun berkata kepada mereka, nah berbentuk nah barakallahu fikum tipu dayanya Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Nah, namun Fir'aun meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala cuman karena kesombongan dia, congkaknya dia, kibernya dia yang menghalangi untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayatil ukhra dalam ayat yang lain, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu pada kalian itu ada ilah yang selainku. Mengaku ilah dia. Fir'aun mengaku ilah. Ngam. aku tidak tahu. Eh, ilah yang selainku untuk kalian. Fafassaru da'watan rasul bi'annaha. Maka mereka Fir'aun dan juga atau orang-orang jahiliyah barakallahu fikum, mereka menafsirkan dakwahnya para rasul bi anha ifsadun. Bahwasanya dakwahnya para rasul adalah kerusakan fil ardi terhadap muka bumi ini. Wa anal kufra wa islahun fil ard dan bahwasanya kekufuran adalah perbaikan terhadap muka bumi. Naam, wa hadza min qalbil haqa'iq. Ini termasuk dalam bentuk apa? Qalbul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Wa minal ghasyi dan juga termasuk bentuk penipuan ra'i wa ra'iyah terhadap pemimpin dan juga rakyatnya. Wa ma akthar hadza sinfa. Alangkah banyak alangkah banyaknya jenis atau model seperti ini alladhi yaqumu bihadhil muhimma asy-syaitaniyah al-yaum yaitu orang yang nah menegakkan atau berdakwah ya, dengan nah kepentingan setan pada saat hari ini banyak sekali mimman yaqudunan yaqudunan nam mimman yaqudunan nasa ila al-hawiyah yang itu yang mereka menghantarkan atau mereka menggiring manusia kepada nah, neraka wal billah wa yakifuna fi wajhil muslimin dan mereka berdiri di hadapan enam orang-orang yang memperbaiki akidah yang benar wa yuzawwiruna al dan mereka mutarbalikkan fakta wa yughruna bisultah dan mereka juga membuat penipuan dengan apa sultah kekuasaan kekuatan wa hum mereka adalah teman duduk yang jelek nah alladzina yahuluna bainal mas'ulin wa baina qabulin nasiha itu orang-orang yang menghalang-halangi antara para pejabat, para pemimpin dan antara untuk menerima nasihat. Jadi ada di sana oknum-oknum yang duduk dan dekat dengan pemerintahan atau dengan penguasa agar penguasa tidak menerima kebenaran seperti itu. Allah musta'an. Allahumma aslih walata umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kaum muslimin wa aslih bitanatahum dan perbaikilah enam pendamping atau teman dekatnya waja'alhum hudatan muhtadin dan jadikanlah mereka adalah orang-orang yang berikan petunjuk nah bisa mengarahkan kepada jalan yang benar dalam artian hidayah ad-dalalah wa irsyad wa amma ramyuhum iya wa iyahum wa amma ramyuhum iyahum bintiqasi alihatil malik kama fil ayah adapun tuduhan mereka terhadap pemegang kebenaran dengan nah merendahkan sesembahan nah rajanya sebagaimana dalam ayat sudah kita baca tadi ya atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka alihataka apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk bikin kerusakan di muka bumi dan dia akan membiarkan meninggalkan engkau dan juga meninggalkan sembahan-sembahanmu nah Allah musta'an adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya biidznillah subhanahu wa taala cukup sekian dulu sampaikan semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين